أن تدعو إلى الإحسان أمر وأن تجود بالقمح أمر آخر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah uh, saat ini kami safari dakwah menuju Aceh dan insyaallah uh, ba'da maghrib nanti kita ada tabligh akbar di Masjid Baitur Rahman Aceh. Alhamdulillah di dalam pesawat Lion Air ini kami bertemu dengan uh, seseorang adik kami yang kami cintai insyaallah. Beliau adalah uh, penghafal Al-Quran di mana beliau adalah mendapat juara satu tingkat sejabotabek uh, dia adalah putra asli Aceh eh dek uh, siapa namanya saya uh, Muhammad Fatur Ryan saya dari pesantren Al Hinayah Al Hinayah ya, ya ini kelas berapa sekarang kelas 2 sanawiyah oh kelas dua. kelas 2 sanawiyah di mana ini pulang ke Aceh dalam rangka libur Insya Allah uh, eh, adik kami ini akan membacakan surat An-Naba bisa An-Naba? Hah? An-Naba coba akan dilanjutkan surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa Sadaqallahul azim. Ada fatur, fatur kan? Fatur apa namanya? Fatur Rayyan. Fatur Rayyan. Mudah-mudahan ke depan jadi syekh ya. Amin. Menggantikan syekh Sudas ya. Amin. Belajar yang rajin ya. Iya. Uh, pemirsa, sahabat Yamima yang berbahagia. Qadallah di pesawat ini tanpa terencana kita dalam rangka safari dakwah ke Aceh bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Alhamdulillah kita bertemu dengan salah satu penghafal Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran. Untuk itu eh, kami dari sahabat Imam mengucapkan terima kasih ya Dek, ya. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل الحمد لله kami baru saja sampai di bandara Sultan eh, uh, Skandar Muda, bandara Banda Aceh. Sekarang sudah jam 12, kurang 4. karena kita dari sini sudah ada menjemput dari pihak uh, Polda Aceh dan kita langsung ke kantor mereka ya memberikan kajian kerja akbar setelah selesai. ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يريد ألم ترى أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم ترى أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق ضاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد وأن الذي أعطك سوف يعيد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن ما الذي أعطك سوف يريد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق ضاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد وأن الذي أعطك سوف يعيد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dari tim Sahabat Yamima hari ini tanggal 9 Juni 2014 uh, kita bertolak dari Jakarta pada pukul 4 tadi pagi dan alhamdulillah pesawat sampai di Banda Aceh tiba pukul jam 11.30 dan selanjutnya setelah dari pesawat kita menuju uh, Kapolda. Insya Allah tadi setelah Ba'da Zuhur kita ada tablik akbar di Masjid Kapolda Aceh dan sebentar lagi kita akan tablik akbar yaitu setelah maghrib di Masjid Batu Rahman Aceh ini insya Allah di samping kanan saya sudah berada Pak siapa? Jafar. Pak Jafar, di mana beliau putra asli orang Aceh dan dialah yang mengantarkan kami kemana-mana di, di, di daerah Aceh ini. Gimana Pak? Ke, kedepannya kami setelah acara habis maghrib ini ada tablik akbar ya Pak ya? ya setelah salat maghrib di sini ada tablik akbar yang dari tim dari Jakarta. Sudah itu nanti siap siap salat maghrib sampai mau salat isya. Salat isya ya. Sampai salat isya saja. Sesudah itu siap salat isya kita salat berjamaah. Hmm. Setelah salat berjamaah baru kita Insya Allah nanti makan malamnya didampingi sama Pak Dirbinmas Polda Aceh sama staf Binmas. Sesudah itu nanti baru insya Allah kita langsung istirahat. Oh ini gitu ya Pak ya? Oh, berarti kita tablik akbarnya cuma dari maghrib sampai isya aja ya? nanti Sa jadwalnya pak? Ya, Agenda siap maghrib sampai isya aja. Memang di Masjid Batu Rahman ini kebiasaannya memang setiap hari, setiap malam, siap sholat maghrib pasti ada ceramah. Oh, iya, ya, Pasti ada ceramah setelah siap maghrib, selalu ada ceramah di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ini. Iya, iya. Uh, inilah agenda kami dan insya Allah uh, jam 4.30 besok pagi kita akan bertolak lagi ke Jakarta. Ustaz, uh, eh, kalau saya sih baru pertama ke Banda Aceh Ustaz. Bagaimana yeah. dulu tsunami kita lihat masjid seperti ini masih duduk megah Ustaz. Ya, terima kasih. Uh, para pemirsa dan sahabat-sahabat yang Yamima dimanapun berada, seluruh saudara-saudaraku, demikian juga uh, sahabat-sahabatku yang ada alumni Bangka Belitung yang kita cintai. Saya ingat bagaimana saya berdiri dengan istri saya, anak-anak saya waktu tahun 2003 dan 2004 menjelang tsunami. Foto itu masih ada saya jaga, saya pelihara. Ketika kejadian tsunami saya masih ingat bagaimana seluruh lingkungan masjid ini hitam karena lumpur. Sekarang alhamdulillah sudah kembali hijau dan ini sudah kembali ramai dihadiri oleh masyarakat Aceh. Ada renungan yang mendalam yang saya dapatkan di sini bahwa Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Seberapa berat pun ujian yang ditimpakan oleh Allah, toh pada akhirnya ujian akan berakhir. Kalau kita hitung-hitung, mana lebih banyak nikmat Allah dibandingkan ujian yang Allah berikan pada kita? Jauh lebih banyak nikmat. Tapi manusia gitu tabiatnya, keluh kesahnya lebih dominan. Padahal nikmat yang diberikan lebih banyak waktunya dan lebih panjang masanya. Sementara ujian yang Allah datangkan tidak seberapa dan itu pun sebentar, tetapi manusia sering melupakan nikmat yang begitu panjang. Nikmat yang begitu banyak diberi oleh Allah sering dia lupakan. Khuliqal insanu dha'ifa. Idza massahu al-khairu idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia ini memang pada awalnya di, di, diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh keluh kesah. Kalau yang baik-baik dia rasakan, maka dia timbul bakhilnya timbul pelitnya, timbul enggannya, pelit dengan waktunya, nggak mau sholat, pelit dengan hartanya, tidak mau zakat, tidak mau melaksanakan ibadah umrah, tidak mau sedekah, tidak mau haji. Wah Wa idza masyahu syarru jazua. Tapi kalau yang buruk, ujian yang tidak baik, yang tidak enak terasa sama dia diberikan oleh Allah, jazua. Banyak dia keluh kesahnya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Waktu dia dapat nikmat, orang lain tak tahu banyak. Kalau dia senang dapat nikmat, tapi ketika dia dapat ujian, sekampung bahkan senegeri ini orang tahu kalau dia dapat ujian. Itulah tabiat manusia dan ini tidak baik. Manusia yang beriman, berprinsip, kalau ketika dia dapat nikmat dia bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau engkau mendapatkan nikmat dari Rabbmu, maka biarkan banyak orang tahu. Biarkan banyak orang tahu. Kalau dapat nikmat, dalam artian apa? Kalau hartanya melimpah, banyak orang miskin mendapatkan sedekah ya masjid terbantu orang-orang masyarakat menjadikan uh, ajang silaturahmi dakwah juga ditolong ketika dapat nikmat wa idza massahu syarru jazua dan apabila apabila yang buruk ditimpakan kepadanya kalau orang beriman sabara dia bersabar kalau orang beriman dia bersabar maka hamba-hamba Allah saudaraku di mana saja berada para sahabat mima seluruhnya Keberadaan kami di Aceh ini hanya satu hari ini pada hakikatnya. Dan insya Allah besok pagi kami akan bertolak kembali ke uh, Sumatera Barat jika saya sendiri. Kemudian ke Jakarta, Bapak Rizal dengan saudara kami Wawan. Adapun Pak Jafar, beliau adalah sahabat kami dari Kapolda yang mendampingi kami selama perjalanan di uh, Banda Aceh ini. Masya Allah sangat bergembira rasanya dan bersyukur punya peluang dan kesempatan kembali ah, Aceh seperti tidak pernah mengalami kejadian yang dulu sangat mengerikan di mata saya masih trauma ya apalagi orang-orang yang langsung hidup dan menyaksikannya di sini barakallahu fikum jami'an wahai para saudaraku hikmah yang kita dapatkan adalah hikmah yang kita dapatkan adalah bahwa sesungguhnya seberat-beratnya ujian sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih besar wa amma bi ni'mat fa amma bi ni'mati rabbika fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hai jin dan manusia nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan nikmat Allah jauh lebih banyak dan ujian dari Allah sangat sedikit maka bersabarlah dengan ujian bersyukurlah dengan nikmat semoga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kalau kamu pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan maka aku lipat gandakan dan aku tambah-tambahkan nikmat kepadamu tapi kalau kamu ingkari, kamu kufur dengan ujian dan dengan nikmat yang aku berikan, azabku sangat berat. Bahkan aku tambahkan untuk kamu azabmu. Jangan sampai azab yang diberikan oleh Allah, biarlah nikmat Allah bertambah-tambah. Tapi syukuri. Syukuri ya. Alhamdulillah jika kita dapat memahaminya. Barakallahu fikum wa fina jami'an wa li jami'al muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Demikian saja. Semoga yang dari saya begitu Pak Rizal. Barakallahu fikum. Uh, Baik pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah tadi uh, penyampaian dari uh, eh, Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan semoga perjalanan kami insya Allah mohon doanya besok pagi kita akan bertolak ke Jakarta demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مغلتي بنيتي منيتي مقامها في مهجتي مقامها في ميتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مقلتي وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي أبدأ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 إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها awi mura'atin kihuha fahijratu ila ma hajara ilaih wa ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan pujian dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat beserta salam kita untuk junjungan kita kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Lalu beliau menjarakkan sedikit kedua jarinya. Bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku diutus jarak aku dengan kiamat hanya seperti ini kata Nabi. Lalu dijarakkannya sedikit. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat aku ini sudah diutus oleh Allah, malaikat Israfil yang diciptakan untuk meniup terompet sebagai tanda kiamat bermula, sudah meletakkan pangkal terompet itu ke dalam mulutnya dan matanya setiap sebentar melirik ke arah arash Allah menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya Ayat yang pertama Surat yang ke-21 Ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iqtaraba linnasi hisabuhum Hum fi ghaflatin mu'aridun saat masa hisab manusia kiamat terjadi kondisi manusia fi ghaflatin mu'ridun keadaan manusia ghaflah dan mu'ridun secara bahasa terjemahan ke Indonesianya dalam keadaan lalai lagi berpaling. Rasul saw menerjemahkan langsung maksud daripada ayat ini di dalam hadis sahih Bukhari. Apa terjemahan beliau? Lihat di tafsir Al-Quranil Azim oleh Al-Hafiz Ibn Kathir ketika menguraikan maksud daripada ayat ini. Iqtarabatis sa'ah Wala yazdadun nasu minat dunya illa hirsah. Ketika kiamat semakin dekat, lihat ciri-ciri manusia. Umumnya seluruh manusia ketika itu semakin rakus dengan dunia semakin bersemangat memburu dunia, semakin tamak dengan dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Hubungan manusia semakin dekat dengan kiamat, semakin jauh saja. Bukan semakin bertambah dekat, ini pertanda kiamat sudah dekat sekali. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Apakah kita menyadari betapa seriusnya para ulama-ulama besar Timur Tengah memperingatkan manusia di muka bumi ini baik melalui ceramah-ceramah mereka, buku-buku yang mereka tulis dan majalah-majalah yang diterbitkan termasuk majalah Kiblati contohnya salah satu di antaranya yang menuangkan tentang tentang kondisi akhir zaman. Hai manusia, Sesungguhnya kalian sekarang ada di gerbang kiamat. Dengarkan bagaimana Imam Masjidil Haram, Syekh Su'ud Shurein mengomentari tentang kondisi sekarang. Hai manusia, bersiap-siaplah. Sesungguhnya kita dan kiamat sudah sangat dekat sekali jaraknya. Lalu dia bacakan contoh-contohnya, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, dia sebutkan tempat-tempat di mana apa yang digambarkan Rasulullah sekarang sudah terjadi. Masyarakat muslimin yang kami muliakan. Selintas karena waktu kita hanya maghrib dan isya, saya mencoba sebijaksana mungkin menyampaikan sesederhananya. Begini gambarannya. Rasulullah mengatakan saya tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi ciri-cirinya, tanda-tandanya saya bisa sampaikan pada kalian. Di antara tanda-tandanya Rasulullah menyebutkan Aku diutus Ini pertanda jelas mau kiamat Dengan dekatnya terjadi kiamat Ada lima waktu yang kalian akan lalui Hai umatku Yang pertama kata Nabi Takunun nubuwah fikum Masya Allah antakun yang pertama masa kenabian. Allah mentakdirkan masa kenabian ini sebatas waktu yang telah Allah tetapkan. Thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Masa kenabian ini Allah angkat jika menurut Allah masa ini memang harus sudah berakhir dan wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir daripada masa yang pertama ini. Yang kedua kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian masuk masa yang kedua yaitu kekhalifahan dengan sistem kenabian. Fatakunu masya Allah antakun thumma yarfa'uha syaa yarfa'aha. Masa ini Allah takdirkan dalam batas waktu tertentu. Jika menurut Allah masa ini harus berakhir, Allah angkatlah masa ini. Semua pakar sejarah sepakat masa kekhalifahan juga sudah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan oleh masa ketiga kata Nabi. Ada lima masa ya. Dilanjutkan dengan masa ketiga. Thumma takunu nubuwah, thumma takunu nubuwatan ala minha, thumma takunu mulkan adhan. Fatakunu masya'allah antakun thumma yarfa'uha, idha sya'a yarfa'aha. Berlanjutlah masa yang ketiga, yaitu masa kerajaan-kerajaan Islam dan masa ini Allah takdirkan harus berakhir, maka berakhir pula lah masa itu. Seluruh ahli sejarah sepakat, yang ketiga ini pun Pak, Ibu telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiah al Utsmaniyah di Turki pada tanggal 13 Maret 1924 lebih kurang 90 tahun yang lalu kita sedang memasuki masa keempat ini masa kegelapan umat Islam masa ini tidak lama Rasul mengatakan thumma kalian akan masuk pada fase atau masa yang keempat mulkan jabariyah pemerintahan-pemerintahan di muka bumi yang keras keras kepada Islam di timur, di barat, di utara, di selatan Islam tidak diizinkan untuk kembali berjaya khilafah diharamkan berdiri tidak ada syariat Islam yang boleh bergerak di mana-mana pasti akan diperangi dan diserang. Itu yang terjadi. Dalam kondisi itu umat Islam banyak tetapi mereka bagaikan buih di atas lautan. Harta kekayaan mereka dieksploitasi oleh musuh-musuh mereka dan dibawa ke negeri-negeri mereka sementara kalian dalam penderitaan. Kalian dibuatnya goyang, goncang dan kacau. Masjid-masjid kalian megah, mewah-mewah tetapi sepi daripada hidayah wanita-wanita kalian terjun ke lapangan untuk mencari nafkah membantu para suami pasar-pasar berdekatan tempat-tempatnya kalian berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan di pinggir-pinggir jalan dan kalian akan temukan di negeri Arab menjadi orang-orang yang kaya-kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berlomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit semuanya yang digambarkan Rasulullah terjadi pada hari ini pada periode yang keempat pada periode ini kalian dibantai kalian tidak dihargai Kalian dimusnahkan. Lihat apa yang terjadi di Palestina. Lihat apa yang terjadi di Suriah, lihat apa yang terjadi di Mesir, lihat apa yang terjadi di Irak hari ini, lihat apa yang terjadi di Yaman, lihat apa yang terjadi di Kashmir, Arakan, lihat apa yang terjadi ibarat Allah di berbagai penjuru bumi saat ini di Afrika. Perhatikan, adakah harga diri umat Islam sekarang? Tidak ada. Umat Islam tidak dipandang. Ini kondisi keempat. Kita sedang di sini. Tapi masa ini fayarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Fase ini pun akan Allah akhiri. Bagaimana cara Allah mengakhirinya? Ketika umat Islam menjerit di puncak penderitaan seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 214, "Mata nasrullah?" Kapan engkau tolong kami ya Allah? Umat Islam menjerit di seluruh dunia. Saat itu puncak penderitaan umat Islam baru Allah datangkan masa yang kelima. Ini uniknya Pak. Sampai kita di puncak penderitaan dulu. Akhir daripada penderitaan kita, hampir-hampir kita tidak percaya diri lagi bahwa kita akan bisa selamat. Saat itu Nasrullahnya datang. Pertolongan Allah datang. Masuk periode kelima. Periode kelima ini disebut oleh Rasulullah Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian kalian akan masuk kepada fase terakhir yaitu kekhalifahan di muka bumi kembali tegak. Apa yang digambarkan Rasulullah ini kaum muslimin tepat dengan yang Allah janjikan di surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang nomor 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus la yastakhlifannahum fil'ab kama istakhlafa min qablihim Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh pasti sungguh benar-benar kamu akan menjadi pemimpin kembali dan khalifah kembali di muka bumi sebagaimana dulu sebagaimana dulu sebagaimana dulu kamu telah memimpin dan menjadi khalifah di muka bumi jadi kita akan melewati masa di mana Islam tidak mempunyai kepemimpinan sama sekali di muka bumi inilah masa kita lalu Allah janjikan akan datang lagi kepada kamu ini janji Allah. Rasulullah juga menyebutkan fase yang kelima, ta'ummul ut Masa pemerintahan ini berlangsung luas seluruh bumi akan masuk dalam pelukan Islam. Dulu ketika Islam menggenggam dunia lebih 10 abad saat itu kaum muslimin hanya dua per 3 dunia yang takluk ke dalam Islam. Di akhir zaman seluruh bumi ini takluk ke dalam Islam dan manusia di muka bumi tidak ada lagi peperangan. Harta benda melimpah ruah, dunia bagikan surga saat itu. Yang akan memimpin pada masa itulah cucu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hasani Al-Fatimi Al-Mahdi. Inilah dia yang akan memimpin terakhir di akhir zaman. Tapi ingat, Ingat hamba-hamba Allah, fase ini juga tidak lama kata Rasulullah. Hanya tujuh atau delapan atau sembilan tahun saja fase ini Lalu seluruh orang Islam di muka bumi Allah wafatkan secara serentak Allah wafatkan secara serentak Bertiup angin lembut dari arah timur Di hadis yang lain dari arah Yaman Siapapun orang yang beriman kepada Allah di muka bumi ini Dimanapun dia berada Angin lembut dari Yaman itu akan menjemputnya Lalu siapapun yang disentuh oleh angin itu meninggal dia di tempat. Tidak tersisa lagi setelah itu satu orang Islam pun di muka bumi. Tidak ada lagi tersisa satu orang Islam pun di muka bumi. Dan Nabi mengatakan, hanya orang-orang kafir satu atau dua generasi yang hidup di bumi saat itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi Alhamdulillah kesimpulannya Orang Islam tidak akan menyaksikan kiamat besar itu Alhamdulillah Nah masalahnya kaum muslimin Masihkah jauh jarak kita dengan apa yang digambarkan Rasulullah Mari kita teliti sebentar ya Mari kita lihat sebentar kaum muslimin Semoga waktu kita cukup Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Beliau terkenal yang mensyarahkan hadis sahih Imam Al-Bukhari dalam kitab fenomenalnya Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari. Di jilid yang keempat naskah asli bahasa Arab. Kitab Al-Ijarah halaman 570-an. Beliau menyebutkan kata kelompok yang menisbatkan kepada beliau ya dengan ada taklik daripada saya tentunya. Kata beliau menurut versi kelompok ini sejak Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul sampai orang Islam ini wafat seluruhnya di muka bumi atau lima periode yang wajib dijalani oleh umat Islam ini batas waktunya telah Allah takdirkan yaitu hanya lebih dan kurang 1476 tahun saja hitungan hijriah saya ulangi 1476 eh, tahun saja hitungan Hijriah. Dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai orang Islam wafat seluruhnya di muka bumi. Sekarang kita sudah berapa? 1435 kaum muslimin. Yuk kita dengarkan versi pertama ini berkomentar lagi. Menurut Syekh Imam As-Suyuti bahwa umur umat Islam ini mulai dari Nabi Muhammad diutus sampai seluruh orang Islam di muka bumi ini diwafatkan oleh Allah umur umat Islam ini hanya 1477 tahun saja hitungan hijriah saya telah uh, saya periksa saya tidak puas saya lihat langsung kitab naskah aslinya saya perhatikan lagi ada nggak syarah yang lain saya perhatikan tidak ketemu yang rincian seperti itu ini hanya takaluf dari beberapa pengikut yang tak asut ya takaluf itu pemaksaan diri pak Ibnu Hajar tidak pernah menyebutkan angka-angka seperti itu tidak pernah nah dengan ini saya akhirnya mengatakan saya tolak ini dan saya tidak setuju tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam at turmuzi berikut ini memberikan penjelasan yang agak dekat dengan itu tapi tidak ada angka-angkanya ya yang ada hanyalah secara gamblang apa kata Nabi umur umat Islam atau umur umatku Mulai dari Nabi diutus sampai orang Islam habis semuanya di muka bumi. Hanya kata Rasulullah, umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Titik Nabi diam. Maka para pakar-pakar sejarah menelusuri berapa lama sih umur umat Yahudi? Ternyata lebih kurang 2000 tahunan, Bapak. Umur umat Nasrani berapa? Ternyata hanya 600 tahunan. Jadi umur umat Yahudi dikurang dengan umur umat Nasrani 2000 kurang 600 artinya 1400 loh dengan ini kita akan berkata udah udah kebablasan kalau gitu sekarang sudah 1435 kalau 1400 mestinya udah kiamat dari kemarin-kemarin ini kan belum Masya Allah ada jawaban dari hadis yang lain hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi ya hadis ini Hasan ibar Allah apa kata Rasulullah di sini ya umur umatku Allah takdirkan satu hari menurut hitungan Allah. Kemudian Allah tambahkan setengah hari lagi, Allah panjangkan umur mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah memanjangkan usia mereka. Di sisi Allah satu satu hari berapa? Seribu tahun. Allah tambahkan setengah hari lagi berapa? 500 tahun. Secara eksplisit ada penggambaran. Nah dengan ini Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menyimpulkan. Umur umat Nabi lebih dari 1400 tahun dan berakhir paling lama 1500 tahun. Antara ini Pak, antara 1400 dengan 1500 tahun. Ini lebih makul, ini lebih makul. Baik kaum muslimin, kiamat tidak akan terjadi kecuali 10 tanda besar kiamat terjadi. Tujuh umat Islam akan menyaksikan dan tiganya tidak akan disaksikan oleh orang Islam. Yang tujuh ini adalah Dajjal keluar. Nabi Isa turun. Yakjud makjud lepas. Kemudian masa-masa aman yaitu masa kekhalifahan terakhir terwujud di muka bumi ini dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Setelah itu besoknya kata Rasul, besoknya keluarlah makhluk raksasa dari dalam perut bumi di tempat-tempat yang berbeda sebanyak tiga kali memberi tanda kepada manusia yang ada di bumi mana yang Islam mana yang kafir kemudian setelah itu besoknya angin lembut dari Yaman bertiup ini tanda besar kiamat yang ketujuh meninggallah seluruh orang Islam habis sudah dan tinggallah orang kafir yang akan menyaksikan tiga tanda besar kiamat berikutnya penenggelaman bumi di sebelah timur penenggelaman bumi di sebelah barat dan terjawab keluarnya api raksasa dari tanah Yaman. Sekarang Bapak, Ibu, silakan lihat berita, baca berita-berita dunia sekarang. Di Yaman sudah mulai ditemukan sebuah area yang begitu luas, berapi dan berasap, Pak. Merengkah bagian tengah-tengahnya ketika ditelusuri dengan helikopter dan pesawat, rengkahnya itu Pak ada potensi energi api yang mengerikan. Sudah ketemu sekarang di Yaman. Persiapan menuju tanda besar kiamat yang ke-10 sudah nampak oleh manusia. Potensi energi api yang sangat dahsyat dan menakutkan. Baik kaum muslimin. Tiga, hanya orang kafir akan menyaksikan. Tujuh, orang Islam akan dapatkan. Dari lima periode tadi, di periode keempat, orang Islam akan menemukan tiga tanda besar kiamat. Dan di periode kelima, orang Islam akan menemukan tanda besar kiamat empat sisanya. Dan tiganya, orang kafir akan mendapatkan. Semoga bisa dipahami kaum muslimin. Biasanya saya pakai slide atau pakai whiteboard. Jadi saya jelaskan ini. Biasa di di kampus-kampus universitas ya, kita jelaskan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan. Simaklah berikut ini. Kalau demikian keadaannya, apakah dajjal itu lama lagi keluarnya? Hati-hati. Buku ini ensiklopedia akhir zaman. Saya semenjak tahun 2003 menelaah dan khususkan mengkhususkan diri mengkaji tentang seluruh tanda-tanda kiamat hadis-hadis berkenan akhir zaman Pak literatur-literatur Islam yang ada tentang bicara kiamat saya selesaikan di dalam buku ini termasuk yang paling teliti dan paling hati-hati fakta-faktanya, data-datanya lengkap semuanya dengan dalil-dalil yang tersahih dan terkuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditayangkan dalam buku ini Nah kaum muslimin saya perhatikan Sesungguhnya Tanda-tanda dekatnya keluar Dajjal itu sudah, sudah mulai nyata sekarang Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz Ulama besar Arab Saudi Rujukan ulama-ulama dunia Beliau menangis ketika mendengarkan berita terbaru bahwa Danau Tiberias yang ada di Israel perbatasan dengan Lebanon sudah mulai menyusut airnya dan mengering Pak lebih 30%. Padahal kata Nabi, tidaklah Dajjal keluar tidaklah Dajjal keluar, tidaklah Dajjal itu lepas sampai danau Tiberias mulai mengering dan danau itu telah mengering lebih 30% saat ini. Masya Allah, sumber air orang-orang Bani orang Israel sekarang di sana Pak, itu sudah mulai susut, kedalamannya hanya 45 meter. Sekarang sudah menyusut, Masya Allah, terus pulau-pulau kecil yang ada di dalam danau sekarang sudah menjadi pulau di permukaan danau. Bukalah YouTube kaum muslimin, bukalah internet, bukalah keadaan berita-berita dunia berita-berita besar dunia sekarang bagaimana kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan salju yang turun saat ini di Mekah salju yang turun di, di Arab Saudi nggak pernah pernah pak di sana Rasul mengatakan tidaklah akan keluar dajjal kecuali Imam Mahdi terlebih dahulu dari cucuku muncul dan mempersatukan umat Islam membawa kepada khilafah Mahdi itu muncul di musim salju dan padahal dalam hadis-hadis yang sahih Imam Mahdi hanya akan muncul di Mekah. Dan sekarang sekarang jazirah Arab secara keseluruhan sudah mulai dituruni oleh salju. Allah sedang mempersiapkan kondisi kaum muslimin. Rasul berkata, Dajjal tidak akan keluar sebelum Al-Mahdi muncul. Dan Al-Mahdi ini muncul ada tanda-tanda alam yang menyertainya. Satu, seluruh manusia di muka bumi tidak ada yang tidak dalam keadaan ribut dan kacau. Saya bertanya sekarang, ada nggak negara yang saat ini adem, ayem, kalem? Nggak ada pak. Ribut, chaos di mana-mana. Dan sebentar lagi, 2-3 tahun lagi mungkin, wallahualam, ya keributan akan jauh lebih panas karena kata Rasulullah saya ti alaikum zamanun dalam Sahih Bukhari dan Muslim saya ti alaikum zamanun alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum artinya akan datang masa di masa itu kalian akan menemukan hari besoknya lebih buruk daripada hari ini esoknya lagi jauh lebih buruk daripada hari yang besok Artinya makin bertambah pak, makin jelek keadaannya. Maka maaf-maaf, bumi ini bukan malah makin damai, enggak. Makin kacau, makin ribut, makin chaos. Kedamaian hanya sebentar, 7, 8, 9 tahun saja. Yaitu tegaknya khilafah yang terakhir, lalu orang Islam meninggal dunia. Baru selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan. Imam Mahdi muncul di tengah-tengah keributan di muka bumi. Kezaliman merata di mana-mana. Dan satu lagi yang unik, Pak Tidaklah Al-Mahdi muncul kecuali seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah meninggal dunia. Tiga orang calon penggantinya berlomba-lomba memperebutkan kekuasaannya. Saya ketatilu indakan zikum thalathatun min abna'il khalifah wa yakunu li ahadin minhum akan saling berbunuh-bunuhan tiga calon pengganti dari seorang raja yang meninggal dunia menguasai Mekah dan Madinah tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka bertiga yang akan mendapatkan tampuk kekuasaan itu karena wala yakunu li ahadin minhum tidak akan dimiliki tidak akan didapatkan oleh salah seorang pun dari mereka bertiga karena akan jatuh ke tangan cucu kandungku Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi kaum muslimin yang versi sunni ya yang versi sun sunni bukan versi syiah bukan karena ada al-mahdi versi syiah dan al-mahdi versi syiah ini pak mengerikan lebih kejam daripada Dracula yang versi sunni inilah yang akan muncul nanti yang akan menyambut kekuasaan seorang raja yang meninggal dunia yang menguasai Mekah Madinah sekarang saya bertanya kepada bapak dan ibu siapakah penguasa Mekah Madinah sekarang ini di mana Mekah Madinah? Di Arab Saudi. Siapa penguasa Raja Arab Saudi sekarang siapa? Raja Abdullah. Sudah berapa umur Raja Abdullah hari ini kaum muslimin? Sudah 90 tahun. 90 tahun itu secara sunnatullah sudah dekat apa tidak? Dengan ajal, dekat. Lagi pula kondisinya seluruh organ vital di dalam tubuhnya Pak udah cangkokan semua. Sehingga dia dihukum secara medis mati secara klinis. Beliau sudah mati secara klinis bulan Februari 2014 ini kerajaan Arab Saudi melakukan musyawarah penting tingkat kerajaan dan ini emergency ditunjuklah tiga orang pangeran yang akan siap menggantikan Raja Abdullah ini subhanallah pak mirip dengan hadis siapa yang pertama pangeran Salman bin Abdul Aziz yang kedua pangeran Ahmad bin Abdul Aziz dan yang ketiga pangeran Makrum bin Abdul Aziz ketiga pangeran ini pak sekarang saja sudah mulai mereka ribut gontok-gontokan siapa yang akan menggantikan Raja Abdullah besok pas dalam hadis tadi akan saling berkelahi tiga orang putra mahkota memperebutkan jabatan kekuasaan dari seorang raja yang menguasai Mekah Madinah ketika meninggalnya dan tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun di antara mereka karena akan dipegang oleh cucu kandungku Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi subhanallah kaum muslimin hadis ini dihasan sahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pakar hadis adapun menurut Syekh Ahmad Syakir pakar hadis yang lain mengatakan hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Lalu apa lagi? Rasul mengatakan, tidaklah keluar Al-Mahdi kecuali bumi ini diserang oleh meteor. Dan mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan kaum muslimin. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Pada umat ini akan terjadi nanti pembelahan bumi. Kemudian wamashun perubahan bentuk. Kemudian wakafun dan serangan meteor. Qalu para sahabat bertanya, "Wa mata ya Rasulullah? Kapankah kejadian itu akan terjadi ya Rasulullah?" Rasul berkata, "Serangan meteor, bumi terbelah, wajah-wajah pun berubah, terjadi ketika tiga keadaan ini muncul bersamaan." Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ini yang tiga ini, mengerikan, Pak. Terjemahannya adalah Idza zaharatil qainat. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif apabila musik alat-alat musik sudah menyebar dan digandrungi dicintai oleh umatku di mana-mana wasyuribatil khumur apabila barang-barang memabukkan, barang-barang haram sudah menyebar di mana-mana. Menurut Bapak Ibu yang tiga-tiga ini sudah ada nggak sekarang? Sudah, maka tidak aneh 2013 tiga meteor sudah menabrak bumi. Meteor pertama menabrak Siberia, Rusia pada tanggal 15 Februari. Meteor kedua menabrak Argentina. Alhamdulillah meledak di atas negara Argentina, di, di udaranya belum sampai jatuh ke daratan dan ini pada tanggal 5, 14 ah, April 2013 di malam hari saat itu ada konser raksasa, konser musik. Delapan kota terang benderang beberapa detik. Kemudian meteor ketiga jatuhnya di Los Angeles tanggal 7 November. Perhatikan kembali semuanya kaum muslimin. Dan baru-baru ini bumi kita di, di bumi di tanah Malaysia, saya ada di Malaysia, Pak. Dilintasi oleh 400 meteor. Dari jam 8 sampai jam 9 semua orang bisa melihat dengan mata telanjang ke, ke langit. Sekarang bumi kita juga sedang dilalui oleh sebuah asteroid yang besarnya tiga lapangan bola kaki, Pak. Asteroid ini kalau sempat menabrak bumi akan hancur setengah bumi ini. Dan NASA Amerika mengatakan bumi kita sekarang sedang memasuki arus sungai meteor diperkirakan menurut teknologi NASA Amerika dari tahun 2013 sampai 2016, 2013, 2014, 2015, 2016 akan ada hantaman 1300 meteor ke muka bumi kita ini. Dan Rasul bersabda saat Al-Mahdi muncul, saat Al-Mahdi muncul, kalian semua akan kehilangan teknologi canggih kalian. Kalian akan berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, kalian akan menunggangi kuda dan kalian berjalan dengan kaki-kaki kalian. Aneh pak, Albert Einstein menyatakan perang dunia ketiga nanti tidak dengan senjata canggih, tapi dengan senjata manual. Job, Steve Job, beliau pun mengungkapkan sebelum kematiannya, saya orang terakhir menemukan teknologi ini. Sepeninggal saya nanti kalian semua akan kembali ke zaman batu. Padahal Nabi juga 14 abad yang lalu telah mengungkapkan saat Al-Mahdi muncul semua teknologi musnah. Kenapa semua teknologi musnah? Ternyata meteor itu ada yang namanya side ride Side right ini kaum muslimin oleh Michel Penn dijelaskan, dia ketika menghantam bumi kita, menghantam bumi kita, kecepatannya di ruang angkasa ribu km per jam. Saat dia menghantam bumi kita, dia adalah meteor besi. Saat itu dia mengalami pergesekan yang sangat radikal terhadap atmosfer bumi kita sebagai pelindung bumi dan terjadilah eh, medan magnet yang sangat kuat akibatnya apapun benda-benda logam di muka bumi ini terinduksi oleh medan magnet ini lengket antar satu dengan yang lain pak nggak bisa bergerak lagi mobil kita mesinnya semua dari besi ha? pesawat kita kapal kita pabrik-pabrik industri-industri raksasa apapun teknologi kita kebanyakan dari logam dan besi dan itu terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat tak bergerak lagi lumpuhlah teknologi itu yang diungkapkan juga oleh Albert Einstein kaum muslimin yang kami muliakan. Dia juga menghasilkan gelombang elektromagnita yang sangat kuat. Akibatnya, apapun di bumi ini yang ada sinyal, menggunakan sinyal televisi, internet, eh, handphone, apapun Pak, itu juga akan musnah selama-lamanya. Benar, manusia setelah ini kata Steve Jobs akan kembali ke zaman batu. Kita akan kembali ke zaman dulu kaum muslimin. Pas seperti gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungai Efrat mengering. Ini yang terakhir. Saya mohon maaf. Sungai Efrat mengering. Sungai Efrat mengering. Saat Sungai Efrat mengering akan muncullah gunung emas. Dan ketahuilah New York Times tanggal 12 Februari tahun 2013 itu adalah majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, Bapak Ibu, merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa kata kata NASA Amerika? Sungai Ofrat hari ini telah mengering 60%. Itu tahu tanggal 12 Februari 2013. 2014 kata mereka Sungai Efrat ini akan mengering total. Dan George Walker Bush mengatakan sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, beliau mengatakan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Iran. Rasulullah mengatakan apabila Sungai Efrat mengering, muncullah nampaklah gunung emas yang akan menjadikan seluruh lelaki di muka bumi ini menuju ke sana berperang memperebutkannya. Setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99 satu cuma yang bisa hidup dan setiap mereka berdoa dan berharap semoga satu orang yang hidup itu saya orangnya. Disinilah banyak kematian masal orang laki-laki di muka bumi pak Wajar kalau nanti mengatakan Rasul mengatakan Di periode kelima jumlah lelaki hanya satu berbanding 50 Ternyata kematian laki-laki adalah karena perang dunia ketiga Pemicu perang dunia ketiga adalah gunung emas yang muncul di Irak sekarang sudah muncul kaum muslimin. Sudah kering airnya. Airnya sudah kering. Kita sudah bisa berjalan hanya dengan menyingsingkan sedikit betis kita. Kita sudah bisa menyeberang ke sana. Masya Allah. Bapak, ibu yang kami muliakan. Kenapa Barack Obama tidak jadi menarik 135 ribu pasukannya dari wilayah Teluk. Padahal Amerika Serikat sudah tidak mampu lagi membiayai militer mereka yang ada di Timur Tengah. Pak. Amerika Serikat itu negara paling bangkrut di muka bumi. Yang paling besar hutangnya di muka bumi ini. Tetapi kenapa dipaksakan terus oleh Barack Obama demi memperebutkan gunung emas yang sudah ada di Irak pada hari ini? Allahu Akbar, sangat dekat sekali waktunya. Kaum muslimin, Imam Mahdi muncul saat-saat umat manusia penuh dengan peperangan di mana-mana. Danau Tiberias mengering, Sungai Efrat mengering. Apalagi sekarang Bapak baca di koran malam tadi saya baca di Kompas bahwa bumi kita akan mengalami kasus El Nino yang parah seperti tahun 1997. Kekeringan global akan terjadi di mana-mana. Pas seperti gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, renungkanlah. Apa anjuran Nabi untuk kita? Anjuran Rasulullah SAW untuk kita adalah Badiru bil a'mali fitana Ka qita'in lil muzlim yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'udinahum bi'aradin minad dunya kata Nabi di masa-masa fitnah bergolak di muka bumi dan fitnah itu bisyam fitnah itu bisyam wal fitanu bisyam kata Rasulullah fitnah itu di Syam Apabila Bisham sudah meledak fitnah. Apa itu fitnah? Para ulama menyebutkan fitnah di Syam maksudnya adalah peperangan, pembantaian, pembantaian, pembantaian, pembantaian, pembantaian. Di mana Syam itu? Suriah. Palestina, Lebanon, Yordania, ini Syam. Wah, fitnah di Syam. fitnah itu di Syam. Kalau Syam itu sudah ter, membara fitnah di sana. Kalian wahai seluruh umat Islam kata Nabi, perbanyak amal soleh karena kalian akan menghadapi hari-hari yang berat dan buruk orang yang banyak amal solehnya lah yang mampu bertahan dan Allah jaga ketika meteor jatuh pak kenapa orang, -orang kafir berubah bentuknya keluar asap dari hidungnya keluar asap dari mulutnya keluar asap dari telinganya dari lubang duburnya kenapa karena asap itu begitu panas akibat ledakan daripada meteor yang menabrak bumi Meteor itu ledakannya satu juta kali lipat lebih daripada bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dan itu menyebabkan seluruh partikel-partikel bumi yang yang digalinya membuat lubang membumbung ke langit, terbungkuslah bumi. 40 hari 40 malam kalian di muka bumi ini gelap. Sejak saat itu teknologi tidak ada, listrik juga sudah tidak ada. Apa itu kulkas segala macamnya sudah tidak ada lagi, gelap. Kalian pun dekatkan telapak tangan kalian ke wajah kalian, kalian tidak bisa melihat sesuatu apapun. Maka itulah kegelapan yang sangat parah Orang-orang kafir merubah bentuk dan melepuhlah wajah-wajah mereka, kulit-kulit mereka. Adapun orang beriman hanya seperti orang kena flu dan demam saja. Itu kata Nabi. Baca hadis-hadisnya di sini nanti kaum muslimin. Kemudian Rasulullah berkata, adapun orang beriman yang tipis amal solehnya, nasibnya sama dengan orang kafir, melepuh juga pak, rusak juga. Walaupun Allah tetap menganggap mereka orang mus muslim. Makanya Nabi mengatakan, perkuat amal soleh. Hai orang beriman, perkuatlah amal soleh. Sekarang kita pak di sini kalau masjidnya udah bisa kayak gini, mudah-mudahan subuhnya juga seperti ini. Mudah-mudahan zuhurnya juga seperti ini. Asarnya begini. ha? Maghribnya begini, isyaknya begini. Sudah bagus apa yang kita lakukan. Tingkatkan lagi. Karena setiap kita besok ini Pak, nggak TNI, nggak militer, nggak polisi, nggak siapa, nggak gubernur, nggak wali kota, bupati, siapapun kita tanpa terkecuali akan mengalami penderitaan yang rata. Dan saat itu kita semua akan kembali ke zaman dulu kaum muslimin bersiap-siaplah menghadapi hari-hari dekat yang sebentar lagi akan menimpa umat manusia. Untuk lebih lengkapnya, insya Allah Taala ini sudah dikasetkan dengan standar uh, televisi. Sudah ada lima judul termasuk huru-hara akhir zaman dan benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Jangan ada dukun di antara kita. Betaka dan huru-hara di Syam. Judul-judul ini ada di sini. Semoga bermanfaat. Saksikan di rumah. Lebih renungkanlah lebih kembali. Kemudian setelah selesai pinjamkanlah sama tetangganya, semoga bermanfaat. Bukalah kalau seandainya di sini ada, bukalah Wesal TV. Dengarkan dakwah-dakwah kami ada di sana kaum muslimin. Dan ini adalah majalah kiblat ini majalah internasional. Mengungkapkan tentang fakta-fakta akhir zaman di akhir zaman. Lengkap dengan tempat-tempatnya, kondisinya, dalil-dalilnya. Majalah kiblat ini adalah majalah yang paling digandrungi oleh umat Islam di dunia saat ini karena membongkar rahasia-rahasia akhir zaman. Dan dia majalah yang sangat-sangat teliti dalam memilih dalil kaum muslimin yang kami muliakan, semoga apa yang kami sampaikan ini membuat renungan kita semakin tajam. Hiduplah kita, Pak. Jangan berputus asa. Ada kunci yang ingin saya sampaikan. Walaupun besok mau kiamat, jangan seorang pun berubah. Kata Nabi, besok mau kiamat, ada satu biji kurma di tangan kanan kamu, tanam sekarang, walaupun besok pasti kiamat. Artinya, apapun yang bermanfaat untuk urusan duniawi yang sekarang kita pegang, jangan dihentikan, Pak. Ah, udah mau kiamat. Nak, kamu nggak jadi kawin deh, nak. Kenapa udah mau kiamat untuk apa lagi kawin? Yang mau kuliah nak nggak usah kuliah ijazah nggak ada gunanya. Kenapa pak? Udah mau kiamat nak kamu nggak dengar tuh ceramahnya ustaz tadi Pak Kiai. Udah mau kiamat jangan gitu pak. Teruskan semuanya yang lagi kerja terus kerja. Yang punya toko terus betoko. kalau perlu diluaskan lagi. Walaupun hanya beberapa tahun ini masih aman dan damai, belum datang lagi bencana-bencana besar itu, walaupun besok akan terjadi haru hara yang besar itu, tetap lakukan apa yang hari ini biasa kita lakukan. Hanya saja robahlah mindset kita, robahlah cara berpikir kita bahwa mulai hari ini saya akan lebih taat kepada Allah. Asal datang panggilan azan lima waktu sholat saya datang ke masjid dan saya tidak akan menipu lagi. Saya akan berhenti menzalimi istri saya dengan mulut saya atau dengan tangan saya. Saya juga akan penuh ketaatan pada suami saya. Saya akan sayangi anak saya sepenuh jiwa dan raga saya. Saya akan kembalikan keluarga untuk agama Allah. Setiap rezeki yang Allah berikan, saya tidak akan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cari ridha Allah dengan rezeki yang ada. Selagi teknologi masih ada, umroh sekarang, Pak. Pergi umroh sana cepat, bulan Ramadan besok masih ada kesempatan. Berangkat umroh, bawa keluarga semuanya. Semoga bermanfaat. Demikianlah kajian kami pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua tanpa terkecuali. Semoga Allah menjadikan sisa hidup kita bermanfaat di sisinya dan dalam pelu dan pelukan amal soleh. Insya Allah kitab uh, eh, ensiklopedia akhir zaman supaya kita punya dalil, kita bisa menjelaskan kepada manusia dengan jelas ada di bagian luar sana sebelah kiri dapatkan bacalah rujuklah dan kembali kepadanya kita bisa meyakinkan diri kita apapun yang kami katakan yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya yang salah adalah dari diri ini dan dari syaitan yang terkutuk Allah terlepas dan berlepas dari setiap kesalahan itu بابا كسرت لعبتي بابا كسرت لعبتي وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي بابا نكست جزمتي لكنني أنهرها هيا اخرجي من حجرتي هيا اخرجي من حجرتي يا لك من مؤذية ثرثارة هيا اصمتي تقول لي يا أبتي يا أبتي يا أبتي نغفو معا في الغرفة وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابانا منصتي وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجة تنام في حجري فآتيها تجاه القبلة ثم أعود بعدها Sahabat Jalma yang berbahagia, Alhamdulillah kita safari dakwah kali ini yang berlangsung dua hari yaitu Masjid Baitur Rahman di Aceh dan Masjid Kapolda Aceh. Alhamdulillah kita sudah tiba lagi di Bandara Sarata. insya Allah kita akan bertemu lagi di safari dakwah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.